تفضل اقرأ فري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم innaka an tabdulal fadla khairun laka wa an wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu rawahu at-tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah إلى يوم القيامة وأما بعد فقال المصنف رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح dari Abu Umama radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai anak Adam Sesungguhnya jika engkau infakkan kelebihan yang kau miliki itu lebih baik bagimu. Jikalah kau tahan kelebihan tersebut itu adalah kejelekan bagimu. Dan engkau tidak akan dicela dengan hidup cukup apa adanya wabda biman ta'ul dan hendaklah engkau mulaikan dalam berinfak kepada orang-orang yang wajib engkau nafkahi hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hadisnya hasan sahih dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Salim hafizahullah taala dalam hadis yang mulia ini ikhwan rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berinfak apa yang kita miliki lebih daripada kebutuhan. Subhanallah. Dalam suatu hadis Rasulullah pernah menyebutkan anjuran berinfak di antara para sahabatnya. Man kana lahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu Barang siapa yang memiliki unta yang lebih hendaklah dia berikan kepada kepada seorang yang tidak memiliki unta dari sahabatnya. Man kana lahu fadlu nafaqatin faly'ud biha la man la atau kama qala. Yang memiliki kelebihan nafkah berikanlah kepada orang yang tidak memiliki nafkah. Yang memiliki kelebihan rumah hendaklah memberikan rumah kepada yang tidak memiliki rumah. Sampai-sampai berkata sahabat menakar hadis ini Kayak menganggap orang itu nggak boleh memiliki lebih daripada apa yang dia pakai saja. Subhanallah. Antum punya dua rumah, kasih satu kawan antum. Punya dua mobil, kasih satu orang. Punya dua motor, kasih satu orang. So jangan istri adalah. Punya dua kasih satu. Karena apa namanya orang ketika memiliki kelebihan dan dia keluarkan kelebihan tersebut dia berikan bantuan kepada orang lain itu kebaikan baginya bahkan kebaikan yang bahkan kebaikan semakin dia berikan kelebihannya semakin berlebih-lebih dia akan datang terus yakni karunia Allah SWT yang dilimpahkan kepadanya Allah akan permudah usahanya, urusannya. Ya. Bertambah-tambah keberkahan hartanya. Itu keutamaan bagi infak. Setiap hari Allah turunkan malaikat yang mendoa. Tugasnya berdoa saja. Doanya nggak panjang-panjang itu itu aja doanya tiap hari. Bukan berubah-ubah. Tugasnya berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti kulla mumsikin talafan wa a'ati kulla munfiqin khalafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menginfakkan hartanya pengganti daripada apa yang dia keluarkan dan berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya. Orang-orang kikir itu yang dianggap makan berkelangsungan hidupnya seperti itu dibenci manusia, dibenci orang. Mana ada orang yang cinta sama orang kikir? orang sama benci, tabiat mereka membenci. Dan orang tabiatnya fitrahnya mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan, bermanfaat bagi orang lain, mencintai. Untuk mencari ada orang kikir dicintai oleh manusia, Enggak akan dapat. Karena menjadi fitrah. Subhanallah. Tapi antum cari dimanapun orang yang dermawan pasti Allah SWT mudahkan usahanya, rezekinya, urusannya, dicintai orang, gampang aja. Kalau kikir, subhanallah, payah, payah hidup. Kikirnya adalah bencana yang besar yang menimpa seorang jika memiliki sifat kikir ini. Ya, kata Rasulullah, iya aku Jauhilah kekikiran fa innahu ahlaka man kana qablakum kikir itu yang telah menghancurkan orang sebelum kalian sehingga mereka menumpahkan darah sehingga mereka menghalalkan mahar mereka kikir la haula wala quwata illa billah tentunya kikir itu pun bertingkat-tingkat yang paling dibenci dalam agama adalah menahan yang harus dia keluarkan itu yang dibenci tidak mengeluarkan zakat itu kikir. Hartanya melimpah. nggak dia keluarkan zakatnya kikir. Tidak beri nafkah kepada anak istrinya kikir. Karena itu yang wajib. Tidak beri nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Adik-adiknya yang di bawah pengasuhannya. Orang tuanya yang tua renta yang nggak bisa berusaha. Enggak dinafkahi. Ini kikir. Waliyahzubillah Musibah kalau orang kena penyakit ini Bagaimana cara menghilangkannya Banyak-banyak bersedekah Balikkan lagi Takut harta kita berkurang Buang aja banyak-banyak ke jalan Allah SWT Makin bertambah Kalaupun tidak bertambah dalam bentuk harta Tapi subhanallah Allah permudah usahanya ya. Nggak, nggak susah hidupnya enggak pahit hidupnya enggak sempit Orang mudah aja bantu dia Kaidah dalam beragama ikhwan, bahkan dalam urusan dunia semuanya sama. Al jaza menjinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kata Allah, hal ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan serupa? Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ya, Irhamu man fil ar, irhamukum man fis sama' rahmati yang di bumi ini akan merahmati kalian yang di atas Allah tabaraka taala. Jadi kata Rasulullah, antabdzul fadla khairun lak." Jika kau nafkahkan kelebihan yang kau miliki daripada antum punya banyak-banyak uang di bank, Subhanallah. Antum katakan saya nggak ambil itu, nggak saya ambil itu bunganya Ustaz. Iya, untuk untuk apa banyak-banyak terpendam di bank? Kenapa enggak antum berikan kepada saudara-saudara antum baik dalam bentuk mudharabah? Nah, ini saya punya modal. Ini antum, silakan ini. Jalankan, kita bagi hasil. Atau pinjamkan kayaknya antum dua, ini, eh, dua bulan dipakai. Tetapi tahu diri ikhwan, yang minjam tahu diri. Ini musibah kita ini. Minjam pura-pura lupa dia. Hilang-hilang timbul dia subhanallah. Makanya akhirnya terkadang orang payah. Orang sekali aja mau dibohongi, dua kali nggak mau deh. Sekali antum udah mungkir, nggak amanah, nggak akan mungkin dia pinjam yang kedua kalinya. Subhanallah. Syukur-syukur antum selamat nggak dilapor ke polisi. Makanya ikhwan, kalau antum mau jujur, mau jujur dalam hidup ini pasti berhasil. Banyak kita nggak jujur. Itu yang membuat kita nggak berhasil. Apapun usaha yang kita lakukan kalau jujur berhasil. Kalau nggak jujur terbujur. Ya. Dalam bisnis, mau muamalat, dalam janji, lah, Pasti berhasil. Kalau nggak jujur, pasti terbujur. Subhanallah. Nah, itu orang-orang yang sering utang, udah utang lari, utang lari. Pernah antum berhasil jadi orang kaya raya? Enggak ada itu. Yang ada tanpa sempit hidupnya. Satu batu aja dia utangi, nggak mungkin lagi tinggal batu aja pindah Nagoya. Satu Nagoya dia utangi, nggak mungkin lagi Nagoya pindah ke mana? Batam Center. Lama-lama satu Batam udah semua dia cabut ke pulau-pulau sendiri, mengembara dia, berkelana. Subhanallah. Sempit hidupnya. Makanya peganglah amanah terus terus berusahalah untuk bersenantiasa berbuat jujur. Kata Allah wa kunu ma'asadiqin. Jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Subhanallah. Itu kunci-kunci keberhasilan. Jujur, amanah. Yang bukan nantemunya jangan diambil. Subhanallah. Jangan tipu orang, jangan zalimi orang, pasti berhasil. Orang yang dia kaya raya dengan tipu muslihat nggak lama. Tengok para pejabat-pejabat yang nggak jujur. Terakhir masuk kerangking Subhanallah. Stres, stroke, sebagian jadi gila. Nggak lama dia nikmati itu. Antum itu nggak jujur dalam berdagang, nggak lama. Sebentarnya itu. Jadi itu kunci-kunci keberhasilan. Wa antum sikahu syarlak. Jika kau tahan kelebihan itu, nggak kau infakkan, itu jelek bagimu. Sesungguhnya harta itu ketika enggak berputar rusak dia. Ya. Kalau setiap orang nyimpan harta, semuanya disimpan, enggak berputar dia. Hancur hidup kehidupan. Dengan diputarkanlah baru jalan roda kehidupan. Coba tiap orang yang punya banyak harta itu dia tidak simpan di bank mengharapkan bunganya dia putarkan dia mudarabahkan subhanallah akan banyak membantu tapi semua orang mau tenang bang mau tenang bang nggak pinjam nana nah dia nggak mau tahu tengok gini aja pokoknya bunga malas subhanallah banyak juga bedang-bedang itu itu hidupnya murah marit itu kenapa terbentar pinjaman bunga atas nama koperasi, macam-macam namanya. HUD entah apa-apa datang pinjamin perlu modal enggak ini modal sekarang antum tengok di mana-mana tuh tempel butuh uang cepat hubungi ini terkutuk Allah Allah ya, terkutuk terlaknat disumpah Allah disumpah Rasulullah disumpah Masya Allah terlaknat itu butuh dana cepat jamin ke BPKB anda hanya BPKB Mungkin di mana-mana. Akhirnya si bodoh ini yang nggak percaya sama Allah Tabaraka Taala langsung ya, sambut. Akhirnya jadi budak deh. Subhanallah. Kenapa Allah haramkan riba? Karena itu masya Allah riba itu azab orang dibuatnya. Enggak nggak kerja, dia nggak kerja, dia nggak mau tahu rugi, dia mau tahu untung saja. Orang setengah mati berdagang boleh jadi untung, boleh jadi rugi, dia tenang-tenang aja. Allah haramkan dia mencekik subhanallah uang dengan uang nggak jalan makanya dilarang dia Kata Rasulullah SAW, "Wala tulamu ala kafaf." Dan engkau tidak akan dicela kalau engkau hidupmu pas-pasan saja nggak dicela dalam agama ini. wabda biman ta'ul. Kalaulah engkau berinfak, mulaikan dari orang-orang yang wajib kau nafkahi. Ini kaidahnya. Ya, skala prioritas dalam berinfak. Antum infak bangun masjid. Tapi ibu di kampung tak mana mana rumahnya udah bocor-bocor, hidupnya payah. Salah. Bahkan menjadi berdosa antum berinfak jika tidak mengenal sasaran. Tidak antum dahulukan skala prioritas. Infak untuk ini, untuk dakwah besar-besar, tapi untuk istrinya payah. Ya. nggak cukup. Nafkah nggak diberikan dengan cukup. nggak ada gunanya. ibu dak tahun Mulaikan dari orang wajib kau nafkahi. Berkata Syekh Salim, جواز إمساك حاجة الإنسان الحث على الإنفاق في سبيل الله والتحذير من البخل والشح anjuran untuk berinfak ke jalan Allah SWT dan larangan ancaman terhadap kekikiran kebakilan yang kedua jawazu imsaki hajatil insan wa ahlihi minal mal. Seseorang boleh menahan hartanya sesuai dengan kebutuhan hajatnya. Dia simpan ini kebutuhan sebulan, ini kebutuhan dua bulan, boleh. Ini kebutuhan setahun, lebihnya infakkan. Nabi itu terkadang dia siapkan untuk makanan istri-istrinya kurma tiga bulan, ya, setengah tahun, nggak tercela. Tetapi kalau udah lebih daripada kebutuhan, jangan antum tahan. Kemana kita buatkan? kan? Atau antum utangkan aja lah ke orang-orang itu. Utangkan, pinjamkan. Tapi saya nggak lebih Ustaz. Saya mau beli mobil ini. Saya masih mau beli rumah lagi ini, Saya mau beli ini. Subhanallah. Lebih secara umruf kebiasaan. Orang itu kok udah punya rumah, ya, nggak perlu sampai punya rumah 5, tujuh delapan, ya. Andai kata dia usahanya saya menyewa dua tiga rumah cukup untuk nafkahnya udah Bagaimana kok 10 pintu, 20 pintu? Gak apa-apa, ambil aja semua sewanya. Kalau udah lebih dari kebutuhan antum, infakkan. Antum, mungkin antum punya kebutuhan. Ya. Nafkahi keluarga, orang-orang di kampung, adik-adik, nyokolakan orang. Alhamdulillah baik. Yang parah itu semua antum simpan masukkan rekening dah. Berlebih-lebih dia, itu yang parah, itu yang azab. Atau antum simpan aja di rumah. Atau lemari itu isinya uang semua. Mungkin emasnya 5 kilo, 7 kilo. Simpan. Itu parah itu. Untuk apa numpuk di lemari 5 kilo emas itu? Bagus antum kumpulkan. Baik dalam bentuk mudharabah. Atau pinjamkan jika dibutuhkan. Enggak semua orang antum berikan kepada dia mudharabah. Sebagian orang mungkin dia nggak sanggup untuk mudharabah, dia butuh sangat, pinjamkan atau infakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan di, jangan dianggap berarti set kita nggak boleh nabung, boleh tabung. Ya, untuk kebutuhan antum, untuk adat antum, boleh nabung untuk haji. Siapa yang larang? Silakan. Ini persiapan saya untuk haji. Silakan. Ini untuk anak-anak saya sekolah tabung. Silakan. Ini yang dicela kalau anda kata apa tadi? Udah berlebih-lebihan dia. Tujuh keturunan belum habis lagi. Untuk apa? Disimpan. Bagaimana standar yang lebih-lebihan? Kembalikan kepada uruf. Ya. Mobil sampai tujuh di rumahnya. Dia anak satu, dia istri anak satu tiga. Mobil tujuh untuk siapa? Enggak apalah saat hari ini pakai mobil ini, besok pakai mobil ini kan satu minggu kan tujuh hari. Besok lusa pakai ini, Benar nggak itu dah? Tak benar. Ini yang dilarang. Israf namanya. Berlebihan. Yang ketiga, infaqu al qadar zaid min al-mal fi khair. Menginfakkan kelebihan daripada harta adalah kebaikan. Wa imsakuhu yatarattabu alaihi fil ghalib mafasid wa syurur. Menahan harta dampaknya dominan adalah munculnya kerusakan, kejelekan. Maling itu, maling, perampok, nggak pernah akan nyetronnya rumah orang-orang miskin, nggak ada cerita. Yang dia bongkar rumah orang-orang apa? Kaya, yang dalam rumahnya mungkin satu kilo emas, dua kilo disimpan. Yang di dalam rumahnya ada apa namanya? Apa namanya itu? Kotak apa itu? Brankas Coba orang itu rumahnya nggak ada perangkas, nggak ada emas, di rumahnya ada buku aja cuman. Maling mau cari buku. Oh bagus sekali kok mencuri buku dia. Subhanallah. Jadi ya, maling pun nggak minat. Subhanallah. Tengoklah orang kaya itu sampai berapa banyak itu penjaganya. Ada sekuritinya dari manusia, dari binatang ada sekuritinya, dari kalangan jin pun ada sekuritinya berlapis-lapis. Security satpam, anjing, dukun juga dengan jin-jinnya. Subhanallah. Kemana-mana dipagar pagar, pagar bodyguardnya, di dengan jimatnya. Payah. Tiap malam mau tidur makan lupa tidur. Itu pun nggak nyenyak. Subhanallah. Musibah ini. Sama dengan musibahnya orang yang banyak utang melilit. Ya, banyak orang-orang yang nampaknya kayaknya itu ya mungkin orang-orang kufar orang-orang kafir yang kaya nampaknya mobilnya ngeri-ngeri gitu ya kan Fortuner tak apa-apa rumahnya pakai AC tidur tak berkeringat kenapa? eh besok jatuh tempo ini mobilku lusa eh jatuh tempo ini rumah ini jatuh tempo mikir jatuh tempo aja kerjanya pening polanya, maka antum kok saya Jangan pikirkan jajah tempo itulah. Kalau nggak sanggup santai-santai aja lah. Sewa-sewa dulu. Ruli-ruli dulu. Yang penting aman. Subhanallah. Jangan itu hidup tiga gaya-gaya orang itu. Ambil aja gampang itu. Ambil rumah, ambil mobil, ambil motor, ambil perabot rumah tangga, ambil televisi. Tiap hari dia ini kayaknya jatuh tempo untuk barang ini. lusa jatuh tempo ini. Pening kepalanya. Maka tengok kadang dia nggak tahan lagi bunuh diri dia. Orang, -orang kufar. Ya. Berapa banyak orang gagal hutang bunuh diri dan seterusnya. Subhanallah. Taib. Kemudian khairul umuri al-kafaf wa huwa alladhi da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkara adalah yakni al-kafab secukupnya kecukupan yang cukup dan itu yang doakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. sekedar cukup-cukup makan ya cukup-cukup nyekolahkan anak cukup-cukup pergi haji tidak lah itu cukup-cukup bisa bantu keluarga di kampung cukup kok ya Jangan dibilang cukup-cukup beli lima villa. Itu bukan cukup lagi itu. Itu udah kelebihan, fadl. Yang terakhir khairul as-sadaqati al ahli wal aqrabin lima fiha min sadaqatin wasilah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat, kerabat, kerabat dekat. Karena dalamnya terdapat dua unsur, unsur sedekah dan unsur menyambung silaturahmi. Ingat keluarga di kampung, mana anak paman, paman-paman nanti susah, itu lebih utama untuk dibantu. Tetangga yang lebih dekat, yang nampak antum susah hidupnya parah, itu lebih utama dibantu. Subhanallah. Baik, baca ayat berikutnya. Kalau وعن عبيد الله وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها ما شاء الله رواه الترمذي وقال حديث حسن طيب عن عبيد الله بن محصن الأنصاري Al-Khatami radhiyallahu anhu qala dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari Al-Khatami semoga Al-Khatami semoga Allah taala meridhoinya dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad dunya bihadzafiriha rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari Al-Khutami radhiyallahu taala anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia suatu hari suatu pagi ketika pagi hari Aminan fisirbi, Aman, dirinya aman. Gak ada kerja-kerja pencuri. Ya. Gak dihantui dengan ya, apa namanya yang membuat dia takut. Marah bencana, marah bahaya, bencana. Amin fisirbi, Tentram, aman dia dalam dirinya. Aman jadi tengah-tengah kaumnya. Ya. Gak ada kata-kata utang. Kalau orang yang tidak utang itu nggak aman itu. Ya, aman di tengah-tengah kaumnya. Gak ada bencana alam. gak ada kelaparan. Ya. Yang jelas aman. Nggak dikejar-kejar orang jahat. Nggak dikejar-kejar polisi. Aman berarti dia. Dirinya aman. Dalam dirinya aman. Di tengah-tengah kaumnya aman. Ya. Gak ada orang yang musuhinya. Aman Aminun fi sirbih. Orang siapa di antara kalian yang setiap pagi ketika pagi muncul dia aman dalam dirinya, muafan fi jasadih, sehat wal afiat jasadnya, enggak ada penyakit. Ya. Enggak ada stroke. Enggak ada ginjal, enggak ada pokoknya enggak ada penyakit. Allah berikan baginya afiat, keafiatan. Ya nggak pening kepala. Jadi barang siapa yang aman di tengah-tengah kaumnya, aman tengah-tengah yakni keluarganya, aman dirinya, muafan fi jasadih, sehat wal afiat jasadnya subhanallah kemudian Endah hukutu yomi. Ada persiapan makannya seharian dari pagi sampai malam. hizat mahizat dunia bihada firiha. Maka seolah-olah orang ini digiring baginya dunia seluruhnya seisinya. Salamah. Antum mau tahu orang paling kaya ini lah orang paling kaya ini. Dunia semua jadi miliknya. Bukan orang kaya yang punya rekening sampai 20 rekening, mungkin kartu ATM-nya sampai setebal ini ya kredit cardnya mungkin sampai setebal ini itu utang semua itu <laughs> subhanallah bukan itu yang paling kaya orang yang paling kaya adalah ini simple aja bangun pagi hari terbit matahari aman dia nggak dikejar-kejar utang nggak dikejar-kejar penjahat nggak dikejar-kejar polisi nggak ada musibah bala bencana datang, aman dalam dirinya, aman di tengah-tengah kaumnya. Bangun pagi menghirup udara segar, keluar gerak-gerak badan santai, aman. Kemudian mu'afan fi jasadih. Bangun pagi sehat walafiat dirinya, nggak tergolek, nggak tergeletak, nggak terduduk, nggak terbujur. Sehat, dirinya sehat. Bisa dilaksanakan aktivitas, makannya enak. Itu bayangkan itu. Banyak orang-orang kaya itu makan aja bahaya. Nasi timbang dulu. sedikit Oh, ini cukup ini lebih bahaya. Ini gula. Makan ini oh, ini tinggi, enggak boleh makan daging. Oh, ini semua bahaya. ya darah rendah. Ajab semuanya. Subhanallah. Tengok toki-toki itu. Banyak toki yang mungkin grosirnya berpuluh-puluh. Badannya setengah cacat. Tangan gini, mencong bibir. Makan letakkan situ. Oh, Enak-enak makanannya pun nggak bisa dirasakan. Antum itu ya sambal belacan, ikan asin, daun ubi tumbuk. Nggak tahu orang <laughs> ini, orang Jawa nggak tahu. Makan lahap, tambu-tambu. Dia, subhanallah. Ini betapa, wallahi, namanya kesehatan itu kenikmatan yang besar sekali. Terjagalah kesehatan. Kalau udah komplikasi, Makan ini kena ini, makan ini kena itu. Udah aja hidup ini. Udah nggak ada lagi dunia baginya itu. Walaupun pabrik di PT dia punya sampai 5 7, kok udah gitu keadaannya apa guna? Ya? Kena gula bentar-bentar, suntik insulin, perutnya eh hajab lah itu dah. Subhanallah. Jadi ketika pada pagi hari terbit matahari aman diri antum nggak dikejar-kejar utang, nggak dikejar orang, ya di tengah-tengah kaum nyaman, badannya sehat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Indahu qutu yawmi, udah ada lah persiapan makan satu hari sampai malam. Satu hari sampai malam aja dipersiapkan. Amanda siang ini, pagi ini dah ada, siang nanti oke, okay. malam oke. Okay. Besok bisa cari lagi. Persiapan makan satu hari sudah ada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'anna mahizat lahud dunya." Seolah-olah dihadapkan di hadapannya dunia. Bihadza fi dari semua sisi sudut. Inilah dunia. Orang-orang kaya tengok tuh ketika datang nggak aman. Oh, misalnya datang bala bencana, nggak aman, datang gempa, nggak ada kenikmatan hidup, peperangan, kerusuhan, Enggak ada nikmatnya hidup, Ya, bentar berbuka, datang orang ramai-ramai demon, tutup. Subhanallah. Ini enggak aman hidupnya. Ini orang miskin ini. Bentar-bentar terbang menghindari apa? kerusuhan. Demo orang ramai-ramai terbang dia. Takut. Kadang-kadang rumahnya aja kayak penjara. Semuanya kerangkeng atas bawah semua belum lagi safety nya kan anjingnya securitynya dukunnya ini azab ini seperti ini hidupnya kemana-mana bawa bodyguard ke WC pun bawa bodyguard ya syukurlah antum nggak jadi orang terkenal tengok artis itu hidupnya udah azab azab azab artis mana-mana bodyguard mau lewat aja bodyguard dulu sibuk awaskan jalan macam Sembarang tempat datang orang-orang bodoh nggak tahan tangan segala macam. Payah dia. Coba antum, jalannya ke mana-mana. Nggak ada orang kumpul, per per tangan per. Ada. Nikmat itu seperti ini. Ya. Apa artis itu? Artis yang memiliki kehidupan is, masya Allah. Adab. Sempit. Dia harus berpenampilan bukan dirinya lagi akhirnya. Harus harus selalu senyum, baik, nggak boleh kesal. Apalagi wartawan. Nanti wartawan itu berapa banyak nilai artis wartawan itu dipecahkan kameranya, akhirnya diangkat. Oh, subhanallah, azab. Rumah tangganya konsumsi seluruh dunia. panas-panas sih, tengok, masya Allah ya. Dia semasa bertengkar satu dunia tahu. Datang wartawan, datang tanya ini gimana, kenapa ini? Dilaga-laga. Hidupnya dilaga-laga siarkan ke TV, ini katanya seperti ini, katanya sini, kata si fulan komentar, habis. Antum bertengkar sampai pukul-pukulan pun nggak ada orang yang peduli. Subhanallah. Ini inilah kehidupan yang nikmat sebenarnya. Ini banyak orang merindukannya. Ya. Rekening mereka entah berapa banyak itu, mungkin ATM-nya sampai 10 20 nggak tahu kita. Tapi ada hidupnya. Ya. Subhanallah nampaknya di penampilan segala macam ya zahirnya hatinya kropos hidupnya hancur rumah tangganya hancur Tentu tentunya kehidupan artis rumah tangganya parah azab kiamat dunia mereka itu kiamat sebelum kiamat datang istri nggak mau diatur suaminya selingkuh istrinya ikut selingkuh hancur subhanallah nggak ada artinya kehidupan lagi jadi inilah ikat dunia sebenar-benarnya kalau antum punya tiga ini, antum pemilik dunia ini. Ya, aman dalam diri, sehat dalam badan, punya perbekalan makan. Setahun, satu hari semalam aja. Udah patir lah itu dah. Subhanallah. Berarti orang-orang kaya semua di depan saya ini ya. Saya jamin bukan satu hari persiapan antum untuk makan. Mungkin satu bulan udah siap antum kan? Ini satu hari ya cuman. Subhanallah. Inilah hakikat kehidupan dunia sebenar-benarnya. Ya. Boleh jadi kita lebih menikmati dunia daripada mereka. Anak-anak raja, pangeran-pangeran, subhanallah. Berkata para ulama seperti Syekhul Islam, kalau tahu raja-raja itu, anak-anak raja, apa yang kita rasakan berupa kenikmatan dalam diri kita ini, ya, mereka akan rampas dengan pedang-pedangnya kenikmatan iman, munajat kepada Allah, kanaah menerima apa Allah berikan. Itu kenikmatan surga. Kalau antum nggak pernah rasakan kenikmatan ini, wallahi tidak akan mungkin masuk surga. Barang siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Ketenangan batin. Dengan mencintai Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengannya, ridho dengan ketentuannya, mengharapkan dirinya, bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya. Ini kenikmatan. Walaupun antum di penjara seperti Syekh Ibnu Taimiyah, orang semenjauh dia sendiri tentram tenang hidupnya. Dibuang kemana pun tentram tenang. Mau apa mereka buat kepadaku? Kalau aku dibunuh, semoga syahid. Dibuang, kuanggap piknik. Apalagi? Subhanallah. Surgaku dalam hatiku katanya. Surgaku dalam hatiku. Berarti nilai kata hati kita ini masih kasar, kesat, guna gulana. Berarti kita belum dapat surga. Carilah kenikmatan surga dalam hati itu. Kata Rasulullah, "Salatun man kunna fi wajad bihi bihinna halawatul iman." Tiga macam perkara kalau terdapat dalam diri seorang, dia akan dapatkan manisnya keimanan. Nah, ini kuncinya. Inilah surga dunia. Yang mendapatkan tiga perkara dalam dirinya, dia telah meraih surga dunia. Apa itu yang pertama? An yakun Allah an yakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah, Rasulnya lebih dicintai daripada seluruh seluruhnya. Dicintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Cinta bukanlah dakwaan. Ya. Cinta bukanlah perkataan. Kalau anda kata perkataan semua di majelis ini mengatakan saya paling cinta sama Allah, cinta kalau saya sama Rasulullah. Tiap hari saya berselawat. Tapi perbuatannya bid'ah. Ah. Bukan pengakuan. tanda-tanda cinta seorang kepada Allah Rasulnya melebihi segalanya, ya, maka yang menjadi standar dia dalam berbuat berkata-kata adalah Allah Rasulnya. Dia akan berkata-kata apa yang dicinta Allah dan Rasulnya. Dia akan berbuat apa yang dicinta Allah dan Rasulnya. Itulah tanda kecintaan yang benar ketika bertentangan antara nafsunya, kepentingan dunianya, kepentingan ya keluarganya, dengan kepentingan agama, semuanya minggir. Bahkan direla jual untuk keluarganya semua untuk memberi surga Allah Subhanahu wa taala. Dia rela menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, an yuhibbal mar'a la illa lillah. Ketika dia mampu mencintai seseorang tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia membangun kecintaan di dunia dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan. Dunia, jabatan. Kenapa kau suka sekali dengan si fulan? Kenapa senang bergaul dengan bergaul dengannya? Yalah, dia orang kaya, dia orang ini, dia pengusaha, dia pejabat. Ini bukanlah namanya cinta karena Allah Swt. Dia cintai si fulan hanya karena Allah SWT. Karena Allah mencintai orang-orang seperti ini yang disenantiasa berbuat taat kepada Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika Allah mencintai orang ini, dia pun mencintai orang ini karena ingin mencapai kecintaan Allah SWT. Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh, yang beriman, yang bertakwa. Maka dia cintai pula hamba-hamba ini karena Allah mencintainya. Orang yang mencintai seorang, dia akan mencintai orang-orang cintai oleh orang tersebut. Antum cinta seorang perempuan. Biasanya siapa yang cintai perempuan yang antum cintai? Adiknya antum senangi, dekatin. Abangnya antum dekatin. Enggak mungkin antum cinta dengan perempuan, bapaknya antum tentang, adiknya antum banyak berantem, enggak mungkin. Enggak benar cinta antum itu. Demikian pula dengan dengan agama. Ya, Allah mencintai orang-orang beriman, antum cintai yang beriman. Allah membenci orang-orang kafir, antum benci orang-orang kafir. Dibangun di atas yakni keikhlasan dalam mencintai seorang. Walaupun dia itu nggak punya apa-apa karena dia seorang mukmin salih, taqiyun, antum cintai dia. Siap untuk memberikan bantuan kepadanya. Walaupun nggak kenal dengannya baru kenalan saja, tapi dia mukmin yang taat, ya beragama saleh antum siap menjadi sahabatnya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala subhanallah persahabatan karena iman bukan karena materi jabatan dan seterusnya yang ketiga an kroha al kufra an kroha an ya'uda ila al kufri kama yakrahu an yuqdhafa ketika dia membenci membenci begitu bencinya dia jika dia kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia jika dicampakkan ke dalam neraka waliyadzubillah ke dalam api semua orang begitu khawatirnya jika dicampakkan ke neraka begitu bencinya kepada neraka kepada api nggak mau dicampakkan padanya demikian pula lah kebenciannya kepada kekufuran kalau anda kata orang nggak benci kepada kekufuran itu bukan orang mukmin. Orang mukmin ke, membenci kekufuran dan ahlul kufur, kesyirikan dan ahlul syirik. Nggak ada dalam diri orang mukmin kecintaan kepada orang-orang kufar. Nggak ada itu. Walaupun ayahnya, abangnya, kakaknya, adiknya, dia harus menanamkan kebencian dalam perkara akidah. Walaupun silaturahmi terus berjalan, ya, dengan harapan bisa didakwahi silaturahmi dijalin dengan keluarganya yang kufar, yang kafir, yang berbuat baik kepada keluarganya yang kafir dengan harapan dia mau masuk agama yang mulia ini. Tetap tertanam kebencian. Subhanallah. Berkata Syekh Salim hafizahullah hajatul abdi fid dunya al-amnu wal kifayah. Kebutuhan manusia di dunia ini adalah kebutuhan terhadap keamanan dalam dirinya, dalam hartanya, dalam keluarganya, al-amnu, keamanan. Itu yang paling kita butuhkan. Yang kedua adalah al-kifayah, kecukupan. Kalau anda kata kurang ini nggak aman, azablah azab hidup kita. Mau keluar takut dirampok. Mau keluar malam takut dirampok. Tidur di rumah takut dicuri. Kendaraan takut hilang. Nggak ada keamanan. Payah hidup kita. Maka kebutuhan manusia sebenarnya di dunianya adalah butuhnya mereka kepada keamanan dan kecukupan. Makan cukup, ya. Minumnya cukup, berpakaian cukup. Inilah dunia semuanya. Faman malakahuma faqad malakat dunia bi asriha. Kalau punya dua ini, punya ketentraman keamanan, punya kecukupan, dunia udah jadi miliknya semua. Walaupun dia nggak kaya-kaya kali. Walaupun cukup sekedar cukup saja. Cukup untuk nyekolahkan anak, cukup untuk mendapat istrinya, keluarganya, Maka dia telah dianggap memiliki dunia seisinya. Taib, Akmil, baca lagi. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu wa qanna'ahu Allah bima ataahu rawahu Muslim Masyaallah وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda qad aflaha man aslam telah beruntunglah orang-orang yang Islam Masya Allah yang dalam majlis ini semuanya kita beruntung karena kita Islam maka banyak banyak lebih syukur dengan nikmat Islam. Enggak semua orang diberikan Allah nikmat ini. Qad aflaha man aslam. Telah beruntunglah orang yang Islam. Berarti telah merugilah orang yang kafir. Wallahi Wa kana rizquhu kafafan. Walaupun rezekinya pas-pasan. Islam rezekinya cukup, beruntung dia berarti. Kafir rezekinya merlimpah ruah binasa, celaka, nggak ada manfaatnya. Wa qanna'ahu Allah bima atah dan dia senantiasa merasa qanaah, rela, ridha dengan apa apapun diberikan Allah kepadanya. Roh Muslim. Alangkah beruntungnya orang Islam rezekinya cukup dan dia menerima pasrah ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya diberikan kecukupan dia ridha ya diberikan Allah SWT kelebihan dia pun ridha diuji Allah SWT dengan kemiskinan dia pun ridha subhanallah ini kunci-kunci keberhasilan Islam rezekinya cukup ridha atau qanaah dengan yang Allah berikan Berarti sumber kecelakaan, kebinasaan di, jika dibalikan ini. Kafir binasa hancur, hancur hancur hancurnya. Kemudian walaupun rezekinya melimpah ruah, ya. Atau kebalikannya rezekinya nggak cukup, azab. wakannahu Allah bima atah. Yang ketiga, dia senantiasa merasa qanaah dengan Allah berikan. Berarti yang azab adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Itu alamatul alamatus syaqawah. Tanda-tanda kebinasaan adalah orang nggak pernah puas dengan apa yang diberikan, kurang, kurang terus kurang. Subhanallah. Udah kaya raya pun masih terus kurang aja perasaannya. Membuat dia kikir, bakhil, payah keluar hartanya. Tiap hari dia selalu pantau hartanya, jangan sampai berkurang walaupun sepeser. Ini muskilah ini. Tanda kebinasan seorang itu. Ini tanda-tanda keberuntungan. Islam, rezeki cukup. Qanaah. Inilah tanda-tanda keberuntungan yang dimiliki seorang. Kata Syekh Salim, "Kullu kafirin khasir." Setiap orang kafir dia merugi. Wa ahlul iman humul faizuna fid dunya wal akhirah. Orang-orang beriman mereka lah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ar-rizqu idza kana ala qadril hajati yasunul insana minal madhillah wa yahmihi minat tughyan. Rezeki itu kalaulah pas-pasan cukup saja akan menjaga seorang dari kehinaan, enggak dihinakan orang dia. Kalau anda kata kurang, kadang dilecehkan orang. Kalau cukup, enggak hina dia. Orang nggak melecehkan dia. Kemudian menjaganya daripada atugian perbuatan yang melampaui batas. Kalau berlebih-lebih harta, orang kebanyakan melampaui batas, menjadi sombong, pongah, congkak. Jarang-jarang orang kaya itu yang murah hatinya, ya, yang rendah diri, tawadu. Jarang-jarang orang yang punya jabatan yang tinggi, tawadu. Ya rendah diri, rendah hati jarang. Kebanyakan adalah sombong. Orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, yang paling banyak yang kita temui mereka adalah orang-orang yang sombong. Karena itulah mereka musuh-musuh para nabi. Antum baca Quran Allah akan sebutkan yang menentang adalah akabir mujrimiha. Yang menentang dakwah akabir mujrimiha. pembesar-pembesarnya, orang-orang elitnya, orang-orang kayanya, orang-orang yang punya kedudukan. Ini yang menentang. Subhanallah. Ini payah ditaklukkan. Yang paling mudah mengikuti adalah orang-orang awam yang dengan fitrahnya. Makanya kalau Allah berikan kepada antum rezeki cukup, banyak-banyaklah puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau Allah berikan kepada antum rezeki yang melimpah ruah, antum lupa daratan, lupa pulang, mainnya di barbar terus, diskotik. Kaya, lupa pulang dia. Tidurnya di paret. <laughs> Mabuk. Alhamdulillah. Antum masih bisa pulang, tidurnya masih enak. Ini tidur di paret. Tidur di subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Banyak maka banyak banyak antum bersyukur kalau antum rezekinya apa? Apa tadi? Cukup. Kalaupun Allah takdirkan rezeki antum lebih, bukan jelek, baik juga ya. Tapi ingat, berikan haknya. Infakkan dia. Kelebihan itu infakkan. Ya, banyak-banyak berinfak Allah Subhanahu taala. Boleh jadi kalau antum Allah berikan rezeki lebih seperti ini, antum akan mengalahkan orang-orang rezekinya cukup di hari kiamat. Dengan apa? Ganjaran pahala. Makanya dekatkan Nabi yang pertama kalau surga itu orang apa? miskin, orang nerak, orang-orang kaya itu lama. Ya. Jangkanya mereka masuk surga itu lama. Kenapa? Banyak kali harus diperiksa. Ini keuangannya diperiksa. Benar nggak Dari mana masuknya ini? Periksa semua. Banyak kali hisabnya. Orang miskin ringan dia. Ya. Gak banyak kali perhitungan. Hartanya nggak banyak kali mau dipermasalahkan. Dari mana sumbernya, kemana. Subhanallah. Tapi ketika masuk surga, boleh jadi orang miskin ini di bawah, kaya itu di atas tinggi. Ya. Dia beli surga dan hartanya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Kebanyakannya mereka ini adalah penentang-penentang dakwah. Yang paling payah menerima kebenaran. Hanya satu dua orang yang Allah rahmati saja. Sedikit sekali mereka yang benar-benar mampu yakni menggunakan harta pada tempatnya. Allahumma musta'an. Makanya antum gak usah mimpi-mimpi jadi orang kaya. Banyak nanti dampaknya. Banyak, banyak dampak negatifnya kalau antum gak siap. Ya. Pajin ngaji. Nanti kok udah mobilnya udah gak mewah dikit gak ngaji lagi dia udah. Masih naik motor butut rajin ngaji kemana-mana. Ganti. Mobil. Udah gak ngaji lagi. Ceritanya nanti start. Kalau udah beli mobil jangan takut. Tiap hari nanti saya jemput. Aman itu. Punya mobil, ngilang. Nggak pernah lagi datang. Subhanallah. Akhirnya lupa dan seterusnya. Maka antum sekali lagi banyak-banyaklah bersyukur dengan apa Allah berikan. Itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Jangan pernah antum merasa sempit rezeki Allah berikan kepada antum, merasa kesusahan. Banyak-banyaklah qanaah Terimalah apa yang Allah berikan kepada antum dan terus berikhtiar. Jangan salah pula berarti kita pas saja Ustaz yang udahlah pas saja lah aku besok di rumah aja lah. Salah, ikhtiar cari kerja, cari usaha. Ya, tapi jangan antum gila dengan harta ini sehingga nggak ada kesempatan untuk Allah Subhanahu taala. Ada orang kadang untuk mandi aja nggak sempat dia. Gila mencari uang sampai sore, sampai malam, pulang malam-malam, mungkin dari pagi sampai, sampai malam gak ada mandi, sampai rumah kecapean tidur gak mandi. Besok pagi-pagi udah start lagi, pergi lagi. Jadi robot dia. Itu kawan-kawan antum yang oti-oti itu. Ini bukan menjelekkan yang oti ya. Ini oti yang kelewatan. Overtime-nya kelewatan. Kain sedikit kuning. <laughs> Bengek. Udahlah ngaji-ngaji aja. Kalau malam ngaji aja lantum. Siang aja cari nafkah. Gimana? Setuju nggak? Siang aja cari nafkah, malam belajar, menghafal, murojaah. Kalau siang malam antum gila dengan dunia antum, kapan antum mau memberikan subhanallah antum di akhirat bagaimana? Investasi di akhirat kita bagaimana? Bekal di akhirat kita gimana? Ya, udahlah nggak kaya kaya kali pun nggak apa lah, Yang penting antum bisa ibadah, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa beri makan istri, ya, walaupun nggak lebih-lebih kali, udahlah. Cukuplah itu. Setuju? Alhamdulillah. Kalau antum yang gila oti itu nanti bilanglah. Enggak kayak kaya juga nyaga masih di situ-situ aja nya. Ya, ilmu nggak dapat, rugi. Ya, subhanallah. Kadang saya subhanallah ngisi khutbah Tanjung Uncang itu Jumat, waktu Jumat itu orang seharusnya mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah, pergi sholat. Ini Jumat di bantai tidur, tuh kayak bangkai-bangkai terhampar. Islam, isi alam. Jumat nggak datang. Tahap maunya lagi-lagi. Itu di pasar itu. Jumat pasar tuh masih banyak laki-laki itu yang nggak tahu kita, tahu laki-laki entah perempuan tuh. Nampaknya laki-laki. Subhanallah. Tutup semua itu. Jumat pergi dulu Jumat. sholat, tutup itu toko antum itu. Nggak tahu sih entah ada nggak sih punya restoran. Zuhur bekerja laki-laki semua tutup. 10 menit 10 menit tutup istirahat sholat, Buka setelah setengah jam. Apa nggak bisa? Bisa. Ini kan jam lagi orang makan saat banyak untung. Syaitan itu membisikkan antum supaya antum terus menerus mencari dunia. Dibisikannya kekufuran. Kata Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan senantiasa menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian. Dibayangkan setan, kau kalau terlampau baik dalam agama ini, semuanya aku kerjakan, miskin, lapar. Sekarang ini zamannya susah lu, kata setan. Jari yang haram pun susah. Apalagi kau cari yang, halal. Oh, udah hajar aja semua. Setan. Semua dibantai, pinjam uang bank, riba, empat, empat terus, korupsi, ala. Semuanya apa? Yang haram aja susah. Na'udzubillah min dari Antum semua sabar. Ya, sebarkan dakwah ini. Antum jumpa kawan-kawan antum yang terlibat dengan riba-riba itu. Ya, rentener itu bilang, eh takillah, tuh apa antum riba ini nggak ada manfaatnya. Kaya pun antum dari riba, semuanya akan membakar antum di neraka. Kalau bilang, tuh apa? Sabar aja lah, nggak usah pinjam-pinjam uang riba. Apalagi sampai antum menggunakan uang. Semuanya kita dakwah, sebarkan. Ajak mereka ngaji, ajak mereka sholat. Yang antum kenal-kenal itulah. Ajak semuanya mereka. Dengan itulah insya Allah dakwah ini akan tersebar. Ya, والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة Ada yang bertanya? Mana man? Cukup. Cukup dia. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.